Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada istri-istri beliau seluruhnya tanpa terkecuali kepada keluarga beliau yang beriman bertakwa seluruhnya, ahli bait beliau yang beriman bertakwa tanpa terkecuali, kepada seluruh sahabat beliau, terutama al-khulafaur rasyidun, semuanya tanpa terkecuali dan seluruh umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat termasuk mudah-mudahan kita Allahumma amin. Kesempatan sore hari ini saya sebagai pengisi kekosongan saja Mungkin Ustadz yang biasa mengisi tidak bisa hadir Maka mudah-mudahan e, nanti tidak mengecewakan dan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya Selanjutnya sebelum saya memulai Ustadzuna Al-Ustadz Zaid Susanto Hafizahullah Ta'ala tadi ngirim pesan kepada para jamaah, bukan pesan maksud saya, ngirim salam, ya. Ngirim salam kepada jamaah semuanya, baik ikhwan maupun akhwat. Dan setelah saya sampaikan salam dari beliau, tentu mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang beliau bisa hadir kembali di tengah-tengah antum dan antunna di kajian karuma ini. Mudah-mudahan ya, saya berharap beliau bisa hadir kembali insyaallah taala pada waktu-waktu yang akan datang. Selanjutnya ya ini masih ada waktu berapa menit? Iya, sekitar sampai jam 5 kan biasanya. Jadi ada 37 menit mudah-mudahan. SMS saya iya ke saya sih jam 4 mulai. <laughs> saya datang waktu sholat asar. Tapi ya saya tunggu-tunggu belum dimulai-mulai ini, <laughs> baru dimulai. Tidak apa-apa. Masih ada sisa waktu Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Ikhwati wa akhwati fillah. Azani Allah wa iyyakum. Hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu harus kita sadari. Apapun kondisinya, apapun keadaan kita, bahwa hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk dan macamnya. Mungkin di akhir-akhir ini kita merasakan betapa hidup ini semakin berat. Mungkin secara ekonomi BBM naik, eh semuanya ikut naik. Ya. Kalau gaji naik, penghasilan naik, alhamdulillah. Tapi masalahnya ini barang-barang naik, ini semua naik tapi kemudian mungkin penghasilan tidak naik-naik. Inilah kenyataan. Tentu kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, tidak menyurutkan tugas utama kita sebagai hamba Allah supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itulah hidup. Kadang sulit, kadang mudah, kadang sedih, kadang gembira, kadang duka, kadang suka, maka jangan sampai kita kemudian melupakan tugas utama kita. Termasuk barangkali kondisi saat ini, masya Allah, yang rasanya masya Allah kita semakin saja berat. Ya, kalau kita lihat secara lahiriah, peta politik, peta ekonomi, ya macam-macam, termasuk bagaimana kita dalam penegakan agama ini betapa beratnya serangan, hantaman, gangguan dari luar maupun dari dalam. Semuanya seakan-akan menyerang agama kita, menyerang orang-orang yang eh, berpegang teguh kepada sunnah. Sementara yang di luar kebebasan, pluralisme, liberalisme, dan paham-paham yang isme-isme yang lain semakin merajalela, kayak dilepas begitu saja. Rasanya begitu beratnya kita menegakkan sunnah Begitu beratnya kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kayak yang itu macam-macam kayaknya berat sekali. Berat sekali. Tapi ingat sebagai seorang hamba Allah yang beriman seberat apapun yang kita alami tidak lebih berat daripada ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul, orang-orang pilihan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun ekonomi yang kita rasakan barangkali yang hadir diri seni semuanya belum pernah ya terjatuh tersungkur karena kelaparan. Mungkin pernah sakit justru karena kekenyangan. Nyatanya masih bisa beli ini beli itu. Motor juga jalan terus bahkan mobil baru, motor baru meskipun BBM naik. Ya. Mungkin yang kena sakit tidak akan seberat sakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau mungkin ada yang diuji ini dan itu masih berat. Lebih berat yang lainnya, tapi mereka adalah manusia-manusia yang tegar istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kesempatan sore hari ini sedikit saya ingin mengajak jamaah baik bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak bahwa Seberat apapun hidup kita di dunia ini La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan memberi beban <clears throat> kepada setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya Termasuk kita seberat apapun ujian yang kita alami Kekhawatiran apapun yang kita pikirkan oh, Nanti begini begitu ini masa depan bagaimana macam-macam Jangan khawatir kita masih mempunyai Allah, kita masih mempunyai Tuhan, Rob Tuhan yang kita ibadahi, yang kita mintai tolong, yang maha sempurna. Maka dalam kondisi seperti ini saya mengingatkan diri saya dan mengajak jamaah semuanya mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Eh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ya hari-hari biasanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka keselamatan diri kita, dalam rangka menyelamatkan agama Islam, menyelamatkan diri kita kaum muslimin secara umum yang akhir-akhir ini rasanya semakin besar saja, semakin menggebu saja serangan dari berbagai macam sisi. Siapa lagi kalau bukan kita yang ingin berupaya menolong agama Allah. Dan di antara senjata paling hebat, di antara upaya yang paling hebat yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan saya sampaikan beberapa ayat atau potongan ayat berkaitan dengan masalah doa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukum eh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman Berdoalah mohonlah kalian kepadaku pasti aku kabulkan permohonan kalian ini janji Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kalau kita mau berdoa, maka Allah pasti kabulkan. Oleh karenanya, ini senjata pamungkas kita, senjata utama kita dalam menghadapi berbagai gangguan, ujian. Dan ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dan ini bagian daripada ya kesempurnaan ibadah kita kepada Allah karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Artinya ibadah yang menjadi tugas utama seorang hamba di muka bumi ini hanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya apabila dia mohon pertolongan kepada Allah. Mengapa? Khuliqal insanu dha'ifa karena manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah segalanya. Termasuk lemah dalam menjalankan ibadah. Maka sebagai seorang mukmin, muslim, hendaknya kita mengakui diri kita lemah. Gak mungkin bisa melaksanakan ibadah tugas berat ini kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kecuali mohon pertolongan kepada zat yang maha kuat. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagian dari ibadah itu sendiri adalah berdoa kepada Allah. Dan agar ibadah kita bisa betul-betul baik dan sempurna. Mau tidak mau kita harus berdoa kepada Allah Zat yang maha kuat Mustahil kita bisa menjalankan ya, tugas berat ini di dunia ini Dengan sebaik-baiknya tanpa berdoa kepada Allah Tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini perintah yang pertama Ya bukan doa bukan sekedar ya, kebutuhan kita, tapi ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang kebutuhan kita. Yang kedua, janji Allah pasti akan diberikan innallaha la yukhliful mi'ad sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya ud'uni astajib lakum Mohonlah kalian semuanya kepadaku kata Allah pasti aku kabulkan doa permintaan kalian Kurang apa ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita saja yang tidak paham, kita saja yang kurang bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikan lanjutan ayat ini innalladzina yastakbiruna an ibadati Sungguh orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku yang disebutkan di sini orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, berarti apa? Doa di sini bagian dari ibadah. Kalimat berikutnya disebut innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang tidak mau beribadah, sombong tidak mau beribadah kepadaku, padahal sebelumnya adalah perintah supaya berdoa. Berarti doa itu ibadah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-du'a al ibadah Doa itu adalah ibadah. Berarti orang kalau tidak mau beribadah sombong dan bagian dari sombong eh, ibadah adalah doa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwati wa akhwati fillah. Maka dalam kondisi apapun tugas kita beribadah kepada Allah dan diantara ibadah itu adalah doa. Maka saat ini doa sebelum kita berusaha, sebelum kita melakukan sebab berdoa kepada Allah, bergantung, bertawakal, basrah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Jangan hanya doa untuk diri sendiri, bakhil, Ya, doalah untuk memimpin kita, untuk kaum muslimin, untuk para mujahidin, orang-orang yang terzalimi, saudara-saudara kita, termasuk untuk kejayaan Islam yang saat ini mulai diserang dari berbagai sisi. Mulai mereka berani menampakkan ya, taringnya, maka kita harus bersiap-siap. Apa itu persiapan kita? Di antaranya adalah doa, tauhid, ya, mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita berdoa. Lalu janji Allah pasti mengabulkan doa kita. Yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa berarti tidak mau beribadah dengan sempurna, berarti dia sombong dan orang yang sombong tidak akan masuk surga dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi hina dina la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin eh, mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil anak semut kesombongan. Artinya satu unsur yang sangat kecil meskipun ya kecil tapi itu kesombongan Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Jika ada hambaku yang bertanya kepadamu Fa inni qarib sungguh aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibu maka penuhilah perintahku untuk taat kepadaku kata Allah. Wal yu'minu bi dan berimanlah kepadaku kata Allah. La'allahum yarshudun semoga mereka menjadi orang-orang yang lurus. Jadi ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa kepada zat yang maha tinggi, zat yang besar, yang maha agung, sungguh Allah itu maha dekat dengan hamba-hambanya. Maka kesempatan kondisi apapun saat ini jangan lupakan doa kita. Doa agar kita istiqamah, sabat di atas sunnah, istiqamah di atas agama Islam yang benar ya dalam kondisi fitnah seperti ini kondisi yang berat luar biasa kita mulai rasakan ya maka kita mohon ya di antara doa nanti adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik jangan lupakan doa ini ya, jangan lupakan doa ini di antaranya agar kita tegar di atas Islam tegar di atas sunnah ya di atas kebenaran yang mulai digerogoti, dirongrong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam maupun dari luar. Masya Allah, kita sudah mulai merasakan intrik-intrik mereka. Maka salah satu senjata yang bisa kita lakukan, kita persiapkan adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah faham ad huwal ibadah, bahwa doa adalah ibadah, maka jangan sampai kemudian kita berputus asa, ngelokro, kemudian mundur ketika berdoa kok belum dikabulkan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala <clears throat> eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." doa adalah ibadah tadi. Lalu beliau menyetir firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, mohon mohonlah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan." Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa taala hayyun karim. Sungguh Tuhan kalian yaitu Allah tabaraka wa taala itu maha malu, itu maha dermawan, maha karim. Yastahyi min 'abdihi, malu terhadap hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaih, apabila hambanya tersebut berdoa, memohon, bermunajat, menenadahkan kedua telapak tangannya kepadanya ayyaruddahuma sifra tidak memberinya dalam kondisi kedua tangannya hampa tidak diberi apa-apa Allah malu kalau begitu mengapa kita tidak berdoa kepada Allah jangan mengeluh jangan merasa lemah lesu kemudian khawatir saja tanpa berbuat apapun tapi ingat kita masih punya zat yang maha kuat backing kita yang membackup kita yang menolong kita siapa Allah Subhanahu wa taala ingat firman Allah Subhanahu wa taala يا أيها الذين آمنوا يا, يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong Allah tegar di atas sunnah istiqamah di atas tauhid menegakkan ajaran agama Islam di muka bumi ini yang surkum Allah pasti menolong kalian ini janji Allah wa yusabbit aqdamakum dan mengokohkan kaki kalian dan di antara menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepadanya, mengikhlaskan doa kita hanya untuk Allah, itulah tauhid. Wa qala alaihi salatu wassalam Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, "Jangan khawatir, doa kita pasti." Yang pertama, kalau kita beribadah, kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah. Wa qala rabbukum Udu'uni. Ini perintah. Berarti kita melaksanakan perintah. Yang kedua, kita melakukan ibadah. ad duau huwal ibadah. Namanya ibadah kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan benar, diberi pahala oleh Allah. Kita melaksanakan perintah Allah kalau ikhlas, kalau benar, diberi pahala oleh Allah. Maka Rasulullah SAW selain itu kalau kita berdoa selain menjalankan perintah Allah, kita melakukan ibadah, maka ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث Jika seorang muslim siapapun dia, laki perempuan tua muda, besar kecil kaya miskin, kalau dia seorang muslim yang berdoa, yada'ullaha bida'watin, memohon kepada Allah dengan sebuah permintaan laisa fiha ismun, tidak mengandung dosa, wala qati'atu rahim, tidak mengandung unsur pemutusan hubungan dari kekerabatan dari anggota keluarganya illa a'tahu Allah biha ihda salas pasti Allah beri dia salah satu dari tiga hal berikut ini. Yang pertama, Imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Langsung kes dikabulkan di dunia ini. Ya Allah, berilah aku jodoh yang soleh dan soleh. Kasih. Tidak lama kemudian. Ya Allah, berilah aku putra putri yang soleh dan soleh. Kasih. Ya Allah, aku berilah rezeki yang halal, yang banyak, barok. Kasih. Ya Allah, berilah aku sehat. Kasih. Ya Allah, berilah aku afiah. Kasih. Langsung semuanya dikasih. Beri aku mobil, beri aku kendaraan yang baik, rumah yang luas. Kasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih imma an tu'ajjala da'watuhu ya lahu. Ini yang pertama. Biasanya kalau opsi pertama ini diberikan, oh masya Allah, senang, bahagia, bersyukur. Karena apa? Doanya dikabulkan. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua Allah menyimpan Doa permohonan itu di akhirat. Tidak diberikan di dunia, tapi doa Anda, doa kita disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua ini rasanya ya Allah, kok saya doa tidak dikabul-kabulkan, gitu kan? Karena nggak nggak dapat. Tapi seorang muslim yang cerdas, yang tahu ilmu, Tahu ilmu Al-Quran, tahu ilmu Al-Hadis, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi. Tahu dia. Meskipun dia berdoa setiap hari, tapi tidak pernah diberi di dunia. Dia tetap optimis, dia tetap berdoa, tidak pernah berhenti. Karena doa adalah ibadah. Dan dia yakin Allah akan memberikan dia kemungkinan yang kedua di akhirat kelak. Tentu pemberian di akhirat lebih besar. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir, berdoalah ya ikhwan, ya akhwat. Meskipun barangkali kita sudah berdoa bertahun-tahun mungkin gak pernah dikabulkan, kita berhusnudzon kepada Allah. Jangan bersuudzon. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku kata Allah menurut persangkaan hambaku kepadaku. Maka kita hendaknya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Oh ya Allah, ya mungkin ini memang Allah mengandaki doa saya dikabulkan di akhirat. Kalau memang tidak dikabulkan di dunia. Atau yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Kita minta doa diberi rumah yang baru. Ketika ada gempa rumah lama kita, oh tegak, tidak ada sedikit pun yang lecet, tidak ada yang retak sedikit pun. Yang lainnya hancur lebur. Ini juga dikabulkan. Memang tidak dikasih rumah baru, tapi rumahnya ya, senilai rumah baru yang diinginkan itu tidak apa-apa. Artinya apa? Dia dihindarkan dari kejelekan, musibah, bencana yang setimpal, sebanding dengan doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pasti diberikan oleh Allah salah satu di antara ketiganya. Jadi hendaknya kita selalu bersyukur, selalu berdoa karena doa adalah ibadah. Jangan surut dalam berdoa. Termasuk di antaranya doa eh, agar kita bisa tegak, tegar, kokoh, istiqamah di atas sunnah, di atas agama Islam yang benar, manhaj as-sahabah, manhaj as-salafus salih. Meskipun goncangan, hantaman, serangan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Saat ini mereka sudah mulai beraksi. Kita hendaknya mohon kepada Allah diberi ketegaran. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jangan lupa doa ini senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa respon para sahabat? Ini loh, sahabat itu kalau dikasih perintah, dikasih kabar gembira, dikasih anjuran langsung responnya positif. Bagaimana dia banyak berdoa. Apa kata mereka? Qalu idzan nuksir. Wahai Rasulullah, kalau begitu kami mau memperbanyak doa. Karena pasti Allah mengabulkan salah satu di antara tiga pilihan ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan komentarnya Allahu akbar. Meskipun kalian banyak-banyak berdoa tapi Allahu akbar artinya Allah lebih banyak pengabulannya terhadap doa kalian Masya Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah Maha Karim. Allah Maha Malu. Kalau tidak memberi permohonan hambanya. Allah Maha Dermawan. Allah lebih banyak pengabulannya terhadap doa kalian meskipun kalian berdoa 24 iya. jam nonstop berdoa seluruh kaum muslimin yang satu miliar lebih ini doa tidak berkurang sedikit pun keutamaan rezeki semua yang dimiliki oleh Allah seandainya seluruh manusia dari zaman dahulu sampai terakhir meminta semua permintaannya dan Allah kasih semuanya tidak berkurang sedikit pun karunia Allah Subhanahu wa taala Kecuali bagaikan kita mencelupkan satu jarum kecil ke dalam lautan yang luas lagi dalam lalu kita angkat lalu ada setitik setetes air yang menempel di ujung jarum tersebut itulah ibaratnya yang berkurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu dibandingkan laut yang barangkali bahasa kita lautan tak bertepi. Ya, masya Allah. Allah Maha Kaya. Maka kesempatan kali ini berdoalah ya ikhwan, ya akhwat untuk diri sendiri, keluarganya, ya, untuk Islam dan kaum muslimin. Jangan lupa doa ini. Untuk diri sendiri, orang tuanya, keluarganya, pemimpinnya, Islam, kaum muslimin secara umum dimanapun mereka berada, khususnya di negeri kita ini. Ini penting kiranya untuk kita sampaikan ya. Karena jangan sampai kita sibuk gara-gara waduh semua serba sulit, semua serba ini uh, kuliah berat, ini semua berat, sekolah berat, ini ekonomi berat, bagaimana ini bingung semuanya akhirnya doanya untuk diri sendiri lupa bahwa dia punya orang tua, lupa dia punya pemimpin, lupa dia punya teman ya, saudara-saudara kaum muslimin, entah yang dia kenal tidak, yang bertemu atau tidak di belahan bumi manapun, Kadang-kadang lupa. Doanya, ya Allah berilah aku karir yang bagus, keluarga yang baik, itu aja. Ya. Oke di dunia, oke di akhirat, tapi lupa kita tidak mendoakan pemimpin kita. Lupa kita tidak mendoakan orang tua kita. Lupa kita tidak mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini terzalimi, sedang berjihad fisabilillah, yang mau tidur aja nggak bisa, mau makan sulit di bumi Palestina, di Yaman, di Suriah, mungkin di bumi-bumi mana yang lain. Sudahkah kita pikirkan mereka? Seandainya kita tidak bisa datang ya, mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membantu dengan duit. Masa kita mau menjadi orang yang bakhil? Sekedar kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk kaum muslimin, berdoa untuk kejayaan Islam. Apalagi saat ini Islam Ahlu sunnati wal jamaah khususnya mulai diserang dari berbagai penjuru tadi oleh berbagai pihak musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sadar atau tidak sadar. Saat ini mereka sudah mulai beraksi. Masa kita mau diam? Siapa lagi kalau bukan kita yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Masa kita mau mengharapkan orang-orang yang telanjang di jalan? Orang-orang yang ahli maksiat di jalanan? Yang melupakan salatnya, tidak mau peduli kepada anak-anak yatim, lalai dalam sholatnya, dan seterusnya. Maka orang-orang seperti itu tidak bisa diharapkan. Siapa? Diri kita. Siapa lagi yang akan menjadi penolong-penolong Allah dan Rasulnya Menegakkan Islam dan kaum muslimin Di bumi yang kita cintai ini Ya ikhwan wa akhwat Benar bahwa sekali lagi tadi Kita merasa hidup saat ini mulai terasa Beban berat ini dan itu Tapi tolong sisihkan waktu kita Syukur sisihkan harta kita untuk berbuat demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Jangan egois. Jangan anania. Tapi mari kita barangkali satu rupiah yang kita sumbangkan itu akan bermanfaat. Kalau itu ikhlas, ruba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil di mata manusia tapi menjadi besar dan banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat kita ikhlas lillahi taala. Nah, tentu saja di antara yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa bagaimana agar doa kita terkabul. Uh, ini waktunya tinggal 8 menit. Ya, di antaranya hendaknya kita lakukan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas yang pertama. Begitu pula yang sering disampaikan potongan terakhir Al-Kahfi 110 terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ikhlas setelah kita menjadi seorang muslim, ikhlas dalam berdoa, tidak berbuat syirik. Lalu benar dalam doa kita. Cara doanya, kaifiatnya benar. Termasuk nanti doa yang kita panjatkan memang betul. Yang kedua, jadi benar dan ikhlas. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Disebutkan dalam sebuah hadis, la yazalu yustajabu lil abdi. Setiap hamba yang berdoa pasti selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tiga pilihan tadi. Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung unsur dosa atau pemutusan hubungan kerabat. Dan malam yasta'jil selama tidak tergesa-gesa. Kila ya Rasulullah, mal isti'jal? Ada yang bertanya. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, apa maksud tergesa-gesa dalam berdoa?" Apa kata Rasulullah? Yaqul ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, qad da'autu wa qad da'autu. Ya saya sudah berdoa bertahun-tahun, sudah lama sekali berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Falam ara yastajibu li. Tapi saya melihat kok tidak dikabul-kabulkan doa saya ini. Fayastahsiru inda dhalika wa yada'u du'a. Akhirnya dia ngelokro, lemah, putus asa, lalu meninggalkan doa. Ini namanya tergesa-gesa. Doa adalah ibadah. Ibadah butuh kesabaran. Ibadah itu harus sabar. Kalau tidak sabar, ya bagaimana? Ya. Jadi perlu diperhatikan. Yang ketiga, al-yaqinu wa huduril qalb. Hendaknya yakin ketika berdoa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan Anda yakin bahwa doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, sungguh Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari seorang yang hatinya ghafilin, lalai, lahin dan bermain-main. Artinya perlu kehusukan, perlu kehadiran hati kita, penghayatan kita, keikhlasan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara ini banyak ya syaratnya. Di antaranya adalah makan, minum, berpakaian, dan segalanya dari rezeki yang halal. Disebutkan dalam hadis ketika seorang yang dalam kondisi kusut, pucat pasai, ya, e, kemudian dalam perjalanan menengadahkan dua tangannya ke langit berdoa ya Rabbi ya Rabbi menggunakan nama-nama Allah yang paling, paling indah diantaranya. Tapi makanannya haram, minumannya haram, penghasilannya haram, ya. Anna yustajabullah. Bagaimana dikabulkan? Makanya kita berusaha meskipun tadi ya orang bilang sebagian orang bilang cari yang haram saja sulit kok cari yang halal, maka slogan ini kita buang. Kita hendaknya bersabar meskipun sedikit kalau itu halal. Ya, daripada banyak tapi haram sehingga menghalangi tergabulnya doa kita. Itu diantara syarat dan adab berdoa. Nah, dalam kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan sebuah doa dari sahabat Syahr bin Hawshab dia berkata, "Qultu li Ummi Salamah radhiyallahu anha." Aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, Ummul Mukminin. "Ma kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki?" Beliau adalah seorang ummahatul mukminin, salah seorang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kaum beriman. Maka aktsaru du'ai Rasulillah. Apakah doa Rasulullah yang paling banyak dipanjatkan idza kana indaki ketika beliau bersama Anda, bersama engkau wahai Umma Salamah. Apa kata beliau? Kana aktsaru du'ai sungguh doa yang paling banyak beliau panjatkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu saat ini wahai kaum muslimin wal muslimat. Doa ini mestinya doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin mulai digoncang, ketika Al-Qur'an mulai diusik, ketika akidah kita mulai ya digoyang Ketika ya agama kita mulai dihina, orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya mulai dihinakan. Para umatul mukminin, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mulai direndahkan oleh sebagian orang. Begitu pula dalam kondisi perekonomian, politik, keamanan mungkin saat ini mulai terusik. Tiada doa yang hendaknya kita baca yang paling banyak kecuali ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik betapa berat fitnah ujian bagi kita orang-orang yang insyaallah taala berupaya untuk berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah betapa sekarang ini semua orang mengarah kepada kita semua orang ya hendak bersatu berkumpul siapa yang tidak dimusuhi ahlu sunnati wal jamaah dan mulai terasa. Maka tentu kita jangan lengah. Salah satunya jangan lalai untuk berdoa. Berdoa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Doa merupakan senjata pemungkas. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wasalam di tiga kegelapan yang amat sangat gelap di dalam lautan yang dalam, di malam hari, ya di perut ikan yang besar. Dengan doa pasrah tawakal kepada Allah. Ya. Lalu Allah menyelamatkan beliau. Jam berapa ini? Sudah dipanggil saya. Jam berapa, Mas? Jam lima lebih ini, sebentar ya. Saya izin mohon ada telepon. Assalamualaikum. sebentar ya Afan ini saya lagi pengajian tunggu eh, uh, 10 menit lagi ya apa namanya nanti lagi nggak ya, assalamualaikum jadi ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ini barangkali yang bisa kita sampaikan karena waktunya pas eh, jam 17 saya diingatkan ini ada telepon ya mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya saya mohon maaf intinya meskipun fitnah kita, ujian kita mulai terasa saat ini, ya. Mari kita bergantung hanya kepada Allah. Di samping kita melakukan sebab-sebab yang lain apa? Tebarkan Al-Qur'an ke seluruh penjuru dunia. Tebarkan dakwah tauhid ke seluruh penjuru dunia dimanapun berada. Ya, dengan kita menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan Ketika ada orang menyerang kita dengan ini, kita bantah, kita berikan nasihat, kita ingatkan dengan yang sama. Kita gunakan fasilitas dari Allah Subhanahu. Jangan berdiam diri siapapun kita. Entah laki perempuan, jangan berdiam diri. Entah ibu rumah tangga, jangan berdiam diri. Berdakwahlah, ajalah saudara-saudara kita untuk kembali kepada Al-Qur'an wa sunnah. Allah yirfa'u bihadal kitabi akwaman. Sungguh Allah akan meninggikan, memuliakan umat-umat ini dengan sebab Al-Qur'an. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Kita muliakan, kita agungkan Al-Qur'an dan seterusnya. Maka sekali lagi ya mari kita berdoa kepada Allah di samping kita melakukan sebab-sebab yang lainnya berdakwah, ya beribadah, belajar ini dan itu, ya saling menasihati dan seterusnya, maka jangan lupa doa kita. Doa kita termasuk nanti pada waktu-waktu yang mustajabah yang nanti bisa dibaca ya atau disampaikan di lain waktu, doa-doa, keifiatnya, adab-adabnya termasuk adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tegar, kokoh di atas sunnah, di atas agama Allah, istiqomah di atas agamanya meskipun berbagai hantaman, gelombang mulai menerjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi eh, saudara-saudara uh, kita kaum muslimin khususnya di Indonesia dan umumnya di belahan bumi mana saja kesabaran, ketegaran, istiqomah, taufik untuk kembali kepada Al-Qur'an wa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pemimpin-pemimpin kita hidayah dan taufik untuk tetap tegar di atas kebenaran, untuk kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong agama kita, menolong Islam dan kaum muslimin dimanapun kita berada. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma waffiq bulati umurina ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq al Islam ila al-kitabi wa sunnah.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 Ini masa umpel-umpelan begini. Ya, kalau saya sih tidak apa-apa. Saya mau dikasih sobek-sobek juga tidak apa-apa, tapi ini majelis ilmu yang lebih baik kalau kita hargai. Ya. Jadi itulah kadang-kadang kita lupa kita sudah mencari ilmu lama banget. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, nggak menghargai ilmu, nggak menghargai majelis ilmu. Kalau saya mah nggak dihargai tidak apa-apa ilmu saya cuma sedikit ya. Tapi hendaknya kita menghargai majelis ilmu. Siapa lagi mau menghargai majelis ilmu kalau bukan kita? Ya. Begitu ini sekedar saya menyampaikan mudah-mudahan tidak menyinggung. Ya, ini soalnya ada subekan-subekan kayak gini. <laughs> Jadi ya bukan apa. Ya coba kalau seperti ini mungkin ya kalau saya sekali lagi tidak apa-apa, insyaallah saya mudah-mudahan bisa berlapang dada. Cuman saya khawatir Nanti kalau ada Ustadz Zaid, kalau ada Ustadz yang lain mohon jangan seperti ini ya. Iya, mohon jangan seperti ini. Saya sudah sampaikan dahulu, ini masih terulang. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan ikhlas semuanya. Apakah berdoa hanya untuk diri sendiri merupakan sebab tidak terkabulnya doa? Allah taala alam bisawab. Eh, setahu saya ini tidak termasuk penghalang. Ya, tidak termasuk penghalang terkabulkannya doa. Ya, meskipun ini tidak disebutkan sebagai penghalang terkabulnya doa, tetapi hendaknya kita berdoa juga untuk kebaikan saudara-saudara kita. Bukankah al-muslimu akhul muslim, ya. Setiap muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Bahkan mamin imriin muslimin, tidaklah seorang muslim yad'u li akhihi berdoa kepada Allah untuk kebaikan saudaranya ala zahril ghaib tanpa diketahui oleh saudara itu illa kecuali ya qala al malaku ya amin walaka mislah ada malaikat yang mengatakan amin mengamini doa kita lalu bagimu juga seperti itu artinya apa justru kalau kita ingin terkabul doa kita berdoalah untuk saudara kita tanpa diketahui saudara kita karena diamini oleh malaikat dan malaikat pun mendoakan untuk kita jadi ya meskipun ini wallahu alam bukan termasuk tapi ini salah satu bagian bahwa kita ini kurang perhatian kepada saudara kita. Dan salah satu sebab terkabulnya doa, kita berdoa untuk saudara kita tanpa diketahui saudara kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustadz yang dirahmati Allah, semoga juga Anda demikian. Saya mau bertanya, silahkan di antara azan dan ikomat adalah salah satu waktu doa yang mustajab iya. Yang saya tanyakan, apakah hal tersebut juga berlaku bagi wanita yang di rumah lalu berdoa setelah menjawab azan dari masjid? Syukran tersebut. Jawabannya sama-sama iya. Jawaban saya sama baik laki-laki maupun perempuan. Ini tidak dibatasi oleh kaum laki-laki yang ada di masjid. Tapi ya Doa ubain al adhani wal iqamah la yuraddu atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa di antara dan iqamah tidak ditolak. Ini berlaku bagi siapa saja, tentu saja seorang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia di jalan, di masjid, di rumah atau di mana saja. Maka manfaatkan waktu terbaik ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, diri, keluarga, orang tua, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin seluruhnya. Ini tolong. Jadi saya menasihati untuk diri saya sendiri untuk selalu berdoa setiap hari. Jangan lupa untuk siapa? Untuk diri sendiri, orang tua, kalau punya keluarga ya keluarga istri dan anaknya atau suaminya. Dan ketiga pemimpin. Yang keempat saudara kita kaum muslimin. Jangan lupakan doa ini. Ya, jangan lupakan. Setiap hari jangan lupakan doa ini. Ya, usahakan jangan lupa untuk berdoa untuk kebaikan tadi ya. Diri sendiri jelas, orang tua jelas, istri, suami atau anak jelas dan keturunan kita. Anak itu juga sampai hari kiamat. Lalu siapa? Pemimpin kita kaum muslimin yang keempat siapa? Kaum muslimin secara umum. Jangan lupa doakan ya ikhwan, ya akhwat agar mereka mendapat hidayah, taufik, menjadi ahlu sunnah, menjadi seorang muslim yang tegar. Dan subhanallah seperti itu. Doakan silakan. Terserah yang doa kebaikan dunia dan akhirat. Mereka menjadi kaya semuanya. Ya, mereka ini semuanya pandai semuanya dan seterusnya. Pembela-pembela Islam dan kaum muslimin semuanya begitu. Bagaimana hukum mengakikahkan diri sendiri ketika sudah balik atau 50 tahun? dahulu belum diakikahkan karena orang tua belum mengetahui perintah. Iya, sebagian ulama menganjurkan dan insya Allah ini hukumnya e, maksimal sunnah. Ya silahkan ibu yang sudah 50 tahun dianjurkan juga mengakikoi dirinya sendiri kalau ibu mampu, ya. Nanti insya Allah ya mungkin jamaah bolehlah merasakan. <laughs> Jadi kalau ada yang mau ikut akikoh silahkan buat dirinya, buat anaknya dimasakin inbo di rumah catering nanti dikirim kalau pas pengajian ke rumah. Saya diundang insya Allah mau. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz. Salah satu diterimanya doa rezekinya yang didapat harus dari yang halal. Lalu bagaimana status kita yang masih uh, sebagai anak yang duit makan pakaian DLL, DLL apa? <laughs> Berasal dari orang tua. Kita tidak tahu apakah benar-benar semua rezeki dari orang tua tidak dapat dari yang halal. Lalu bagaimana dengan doa kita sebagai anak? Jadi begini. Kalau kita yakin pekerjaan orang tua kita halal, ya sudah, jangan ragu bahwa itu halal. Yang kedua, kalau kemungkinan kita ragu ada duit mungkin sedikit, ada dua dikit yang haram atau meragukan, ya itu kan sudah bercampur dengan yang umum yang halal, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita ragunya separuh, nggak tahu pekerjaan orang tua kita subhat, maka dalam hal ini, kalau kita mampu mencari penghasilan sendiri, maka carilah penghasilan sendiri. Maka kita hendaknya menghindari yang subhat. Apalagi kita yakin penghasilan orang tua kita haram. Maka hendaknya kita berusaha mencari penghasilan sendiri untuk makan, untuk kebutuhan pokok tadi. Itu kalau kita mampu. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Kalau tidak mampu, sekedar cukup untuk kebutuhan pokok. Contoh, untuk makan, kita belum mampu bekerja, cukup untuk makan. Makanya jangan berlebihan. Ya. Untuk pakaian secukupnya. Ya. Untuk minum secukupnya. Setelah itu jangan, oh jangan beli macam-macam. Ya. Secukupnya saja. Selain itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau ada kebutuhan, membayar SPP urusan lain. Jadi jangan sampai kita mempermudah. Kalau memang kita yakin penghasilan orang tua itu haram atau kita e, ragu dia kemungkinan haram, maka hendaknya kita memakan secukupnya. Lalu berusaha mencari penghasilan sendiri. Ya, karena kita belum mampu. Lalu bagaimana dengan doa kita? Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kita sudah berupaya bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya, kalau kita mampu minimalisasi, ya. Tapi kalau kita hanya e, ragu-ragu e, yang tidak didasari oleh kenyataan ya nggak usah. Misalnya pegawai negeri ya, pegawai negeri secara umum halal. Ya, secara umum loh ya. Meskipun nanti kadang-kadang ada penghasilan yang ini dan itu, maka ini urusan lain. Ya, korupsi mah. Kalau misalnya kita tahu penghasilan orang tua kita kurang lebih segini kok ternyata duitnya banyak banget ternyata korupsi ini urusan lain. Urusan lain. Kalau kita yakin itu korupsi jangan diambil. Insya Allah doa kita dikabulkan karena kita sudah berusaha ya, bertakwa semaksimal mungkin. Bolehkah merutinkan urut-urutan dalam berdoa? Apakah lebih baik bervariasi jika merutinkan itu berusaha untuk mengistiqomahkan dan hingga Allah mengabulkan? Maksudnya merutinkan urut-urutan berdoa gimana? Kalau kebiasaan urut-urutan saya pikir karena memang tidak ada secara ya ada satu dua kadang kalimat yang urut dari Rasulullah. Maka ini tidak boleh diubah, tidak boleh diganti. Tapi kalau secara umum habis doa ini lalu doa yang itu yang anak, maka ini tidak ada ketentuan khusus, maka silahkan mau diurutkan, monggo mau divariasi silahkan selama doa itu memang dibolehkan dan memang kalau tidak ada ketentuan khusus. Ya, tapi kalau sudah ada urut-urutan ketentuan khusus maka tidak dibolehkan dibolak-balik. Tapi kalau hanya misalnya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya ini dulu baru Rabbana hablana, ya, kadang Rabbana hablana dulu. Ya, ini saya pikir tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang kedua mohon nasihat saya punya sahabat-sahabat yang berpisah jauh tapi belum mengenal sunnah. Saya ingin menasihatinya tapi jika menasihatinya langsung tuntut poin itu rasanya aneh. Jadi perlu intro dulu. Tapi jika dengan ber SMS saya merasa hal itu sangat membuang-buang waktu. Karena sebenarnya saya tidak suka SMS-an. Ya harus sabar. Ya kalau memang langsung tidak intinya mengajak menasihati dengan hikmah. Ingat, dengan harus dengan ilmu pertama betul. Yang kedua kita tahu siapa karakter sahabat kita. Kalau memang dia modelnya langsung tuntut poin tidak siap, ya mungkin dengan intro tadi muter-muter dulu. Ya, jadi penting untuk menyampaikan, untuk berdakwah, menasihati itu perlu tahu apa yang ingin kita sampaikan. Pertama, harus tahu dulu. Yang kedua, siapa yang hendak kita kasih nasihat atau kita dakwahi, harus tahu karakternya begini, wataknya begini. Lalu yang ketiga baru menentukan, oh yang ingin saya sampaikan tauhid, orangnya model gampang emosi, oh bagaimana caranya? Nah, orang yang satu tauhid tapi dia gampangan deh apapun, dia mesti mau langsung tentu poin. Ini penting. Ilmu yang ingin saya sampaikan, siapa yang akan dinasihati, e, baru kita tentukan setelah kita tahu karakternya, metode, cara yang paling tepat. Kalau memang dia suka SMS-an, ya tidak masalah lah ya semesan. Kalau pun tidak suka mungkin ya wa atau Facebookan atau apa. Gunakan untuk kebaikan insya Allah tidak mengapa. Ya. Dan kalau langsung tidak bisa, ya nggak apa-apa. Karena kita butuh kesabaran. Cobalah kalau memang demikian bermanfaat, maka silakan dicoba. Allah taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.